بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أحمده سبحانه وتعالى والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-39 dan kita masih dalam bab zakat dan sekarang kita melangkah ke bagian yang kelima harta-harta yang wajib dizakati. Dalam Islam ditetapkan ada beberapa jenis harta yang wajib kita zakati. Dan di sini Muallim menyebutkan zakat wajib pada lima jenis harta. Yaitu yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu pun nanti akan kita jelaskan. E, tidak semua hewan ternak. Namun itu sudah ditetapkan oleh syariat. Yaitu yang pertama adalah unta, kemudian yang kedua sapi, dan juga yang ketiga adalah kambing. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha." illa ja'at yaumal qiyamah a'dhama ma kanat wa asmanahu tantahu bi quruniha wa tatahu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas Masya Allah ini ancaman yang uh, sangat keras dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, artinya adalah tidaklah pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya melainkan hewan-hewan tersebut datang pada hari kiamat dengan badan yang sangat besar dan sangat gemuk mereka menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya setiap kali yang paling akhir telah selesai menanduk dan menginjaknya maka yang pertama kembali lagi kepadanya sampai ditetapkan keputusan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Sini jelas ya ancaman ya orang yang tidak membayar zakatnya terkhusus uh, zakat hewan ternak maka nanti hari kiamat hewan-hewan itu datang menginjaknya dari hewan yang satu kemudian diurutkan semua hewannya ini merupakan ancaman yang sangat keras ini jenis harta yang pertama kemudian yang kedua dua alat tukar biasanya disebut dengan naqdain ya an-naqdain dua alat tukar yaitu emas dan juga perak. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya berupa mata uang kertas yang beder, yang beredar hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. taubah ayat 34. Uh, eh, jelas ya, emas dan juga perak, dua alat tukar ataupun yang menggantikan sekarang seperti uang. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha إلا إذا كان يوم يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما شاء الله ini juga ancaman yang sangat uh, keras bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat dua alat tukar tadi ataupun yang menggantikan kedudukannya. Hadis ini artinya adalah tidaklah pemilik emas dan juga perak yang tidak menunaikan haknya melainkan apabila hari kiamat tiba dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api lalu ia dipanaskan di dalam neraka jahanam lalu dia disetrika dengannya pada lambung, kening dan juga punggungnya Setiap kali ia dingin, maka ia dikembalikan panas seperti semula untuknya pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti 50 ribu tahun. Wala'iyadzubillah. Ini ancaman yang sangat keras. Jadi orang yang memiliki uh, emas atau perak ataupun uang yang sudah mencukupi kadarnya atau nisabnya ya dan sudah sampai haulnya dan dia tidak membayar zakatnya dia akan ditempelkan uh, besi yang dibakar tadi bayangkan lempengan-lempengan besi ya kita kena sedikit saja sedrika ketika menggosok baju kita sudah merasa panas bayangkan jika itu dipanaskan di api uh, atau neraka jahanam wal billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini jika kita memiliki harta tidak mau membayar zakat Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang ketiga yang dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan. Yaitu semua barang yang dipersiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Maksudnya usaha di sini adalah jual jual beli ya. Yang mana kebanyakan ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakat barang-barang perdagangan. Urud at-tijarah disebutkan ya biasanya istilahnya. Jadi orang-orang yang kehidupannya berdagang, berjual beli juga harus memperhatikan ini. Karena ada juga kewajiban bagi orang-orang yang berjual beli berupa zakat. Kemudian yang keempat adalah biji-bijian dan juga buah-buahan. Maksud biji-bijian yaitu semua biji yang disimpan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok berupa jawawud, gandum dan selain keduanya. Sedangkan buah-buahan adalah kurma dan kismis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum minal ardh." dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jadi intinya adalah biji-bijian dan juga buah-buahan eh, itu adalah makanan-makanan pokok biasanya seperti gandum ya. Kalau kita di Indonesia seperti beras umpamanya. Maka itu juga ada eh, zakatnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga wa atu haqqahu yauma hasadih dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan mengeluarkan zakatnya. Jadi petani umpamanya ya. petani yang panen dan sudah mencapai nisab umpamanya, nisab zakat umpamanya 900 kilo ya. Dan sudah mencapai 900 kilo eh, panen padinya umpamanya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5 persen dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama wal uyun aw kana athariyan al ushur wa fi ma suqiya bin nabhi nisful ushur artinya adalah pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan mata air atau athar athari ya terdapat kewajiban zakat sepersepuluh dan pada tanaman yang disiram dengan nadhah terdapat kewajiban zakat seper 20 puluh ini hadis eh, riwayat eh, Al-Bukhari nomor 1483. Jadi jelas ya. Untuk penjelasannya nanti memang ada bab-bab khusus tentang zakat-zakat ini. Yang jelas eh, setiap pertanian kita eh, panen dan itu makanan pokok ya dan sudah mencapai nisabnya maka kita harus mengeluarkan zakatnya baik itu padi ataupun buah-buahan seperti jeruk umpamanya kita panen jeruk maka kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima barang-barang tambang dan juga rikas. Barang tambang adalah segala barang yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya dan memiliki nilai harga seperti emas, perak, tembaga dan lainnya. Jadi eh, barang-barang tambang ini juga dikeluarkan zakatnya. Sedangkan rikas, rikas adalah barang timbunan yang ditemukan di tanah dari harta penimbunan eh, penimbunan kaum terdahulu, yaitu peninggalan-peninggalan kaum terdahulu umpamanya. Eh, kita umpamanya di kebun kita, kita menggali tanah umpamanya ya. Eh, tiba-tiba muncul dengan seizin Allah ada harta umpamanya. Atau kita cangkul kemudian ada harta karun di situ. Maka itu juga kita keluarkan zakatnya. Dalil yang mewajibkan zakat atas barang tambang dan juga rikas adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jelas ya. Dari barang tambang atau apa yang ada di bumi ya, di dalam bumi. Al-Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya maksudnya adalah tumbuhan, barang tambang dan juga rikas. Jadi itu ada eh, ketentuannya dalam syariat kita harus mengeluarkan zakatnya. Dan juga berdasarkan uh, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rikazi al khumus. Artinya adalah pada harta rikas. Kita katakan tadi rikas adalah harta penemuan ya. Kita temukan harta muanya di dalam tanah atau di mana saja dan itu harta orang-orang terdahulu maka zakatnya adalah seperlima. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan umat Islam telah berijma atas wajibnya zakat pada barang tambang. Dan ini juga merupakan ijma ah, kesepakatan para ulama barang tambang itu wajib di dizakati. Kemudian ah, kita melangkah ke bagian yang keenam hikmah diwajibkan zakat dan atas siapa ia diwajibkan dan juga syarat wajib zakat. Di sini muallim menyebutkan ada dua bagian ya. Nah, namun pada pertemuan ini kita akan mengambil bagian pertama saja yaitu hikmah diwajibkannya zakat. Jadi uh, diwajibkannya zakat itu memiliki hikmah tertentu yang sudah Allah tetapkan bagi kita kaum muslimin. Zakat disyariatkan karena hikmah-hikmah yang luhur dan juga tujuan-tujuan mulia yang banyaknya tidak terhitung. Jadi hikmahnya sangat banyak. Namun di antaranya akan kita sebutkan ya, ada mungkin enam di antaranya kita sebutkan. Yang pertama adalah membersihkan dan menumbuhkan harta, menghadirkan keberkahan padanya, menghilangkan keburukan dan kotorannya, serta menjaganya dari kerusakan dan kebinasaan. Ini sangat jelas. Dengan kita mengeluarkan zakat kita, maka kita itu membersihkan harta kita itu dan juga menumbuhkannya. Maksudnya menumbuhkannya memperbanyak. Makanya mana qasamalun min sadaqah kata Rasulullah. Harta itu tidak berkurang karena kita zakati, kita sedekahkan, namun itu bertambah. Dan juga uh, itu menghilangkan kekotoran harta kita dan menghilangkan keburukan harta kita dan menjaga harta kita dari kerusakan dan kebinasaan. Bisa kita praktekkan umpamanya kita panen padi umpamanya, kemudian kita zakati. Ah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah panen kita pada panen-panen yang akan datang. Kalaupun tidak di dunia Allah jadikan itu merupakan deposito di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kita percepat karena waktu kita singkat, membersihkan muzakki atau pemberi zakat ya. Membersihkan muzakki. Jadi orang yang memberi zakat itu Allah sucikan dia dari akhlak yang kikir dan juga bakhil, pelit ya. Kotoran, dosa dan kesalahan serta melatihnya memberi dan menyalurkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi itu hartanya ya, hartanya menjadi bertambah eh, terjaga dari kerusakan dan kebinasaan. Kemudian yang kedua ini bagi yang memberikan zakat itu Allah sucikan dia dari sifat pelit, kikir, dan juga Allah jaga dia senantiasa uh, menjalankan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melipur duka fakir miskin dan menutupi hajat men, hajat mendesak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam kesulitan dan juga mahrum fakir tetapi menolak untuk meminta-minta. Ya, intinya ini adalah uh, memberikan hak-hak saudara kita yang fakir dan juga miskin. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan solidaritas sosial, tolong menolong dan cinta kasih di antara anggota masyarakat. Maka saat orang kaya memberikan zakatnya kepada saudaranya yang miskin, maka hal ini membuang apa yang mungkin tersimpan dalam hati si miskin tersebut berupa kedengkian dan harapan lenyapnya kenikmatan yang dirasakan oleh orang kaya. Dengan ini, kedengkian di antara anggota masyarakat bisa dikikis eh, dan keamanan terwujud merata, ya. Orang kaya memberikan zakatnya kepada fakir miskin, fakir miskin tersebut merasa senang. Dan fakir miskin tadi eh, keiriannya, kedengkiannya terkikis hilang karena orang-orang kaya memperhatikan mereka. Dan ketika kita membayar zakat ini kepada fakir miskin dan itu juga mengurangi eh, kriminal-kriminal uh, kriminal -kriminal yang terjadi. Kemudian hikmah yang kelima adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada seorang muslim dalam bentuk harta melimpah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya. Itu hikmahnya juga ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita muslim yang hakiki, muslim yang benar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka kita harus melaksanakan atau menunaikan zakat kita jika itu sudah tercapai dan sudah sampai haulnya. Kemudian hikmah yang keenam uh, zakat menunjukkan kebenaran iman muzakki. Ini jelas ya. Dengan membayar zakat itu kepada orang yang berhak, itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta yang dicintai tidak akan dikeluarkan kecuali untuk meraih apa yang lebih dicintai. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih kita cintai. Oleh karena itu, ia dinamakan dengan sodakah kebenaran ya, sodakah artinya kebenaran ya dari sodak kejujuran karena benarnya keinginan pemiliknya dalam meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita tambah satu lagi uh, hikmah yang ketujuh, zakat menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala, turunnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin dapat kita sampaikan pertemuan kali ini sebagai rangkuman harta-harta yang wajib dizakati itu ada lima jenis. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu tidak semua hewan ternak, hanya unta, sapi dan juga kambing. Kemudian yang kedua adalah alat tukar dua alat tukar seperti emas dan juga perak. Kemudian yang menggantikan kedudukannya sekarang seperti uang ya, itu juga harus kita zakati. Kemudian yang ketiga adalah harta perniagaan, urut tijarah. Perniagaan juga kita zakati. Kemudian yang keempat, biji-bijian dan juga buah-buahan. Ketika kita panen dan sudah mencapai e, kadarnya atau nisabnya, maka itu harus kita keluarkan. Kemudian yang kelima adalah barang tambang. Barang tambang jenis jelas ya yang keluar yang dikeluarkan dari bumi sedangkan rikas adalah harta penemuan eh, harta-harta orang terdahulu umpamanya kita dapatkan dan itu juga harus kita keluarkan zakatnya kemudian eh, kita juga telah membahas hikmah-hikmah eh, membayar zakat itu juga sangat banyak di antaranya adalah membersihkan jiwa kita dan membersihkan harta kita dan juga menghilangkan kesedihan para uh, dan juga para masakin dan juga mewujudkan uh, masyarakat yang uh, bersosial dengan baik saling mencintai orang kaya dan juga orang miskin dan juga yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan zakat ini adalah pembuktian keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga zakat ini merupakan uh, penghadir keriduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan uh, bisa menambah keilmuan kita dan juga mudah-mudahan uh, kita bisa mendakwahkannya, mengamalkannya dan mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki harta yang banyak dan juga berkah dan mau membayar zakatnya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.